Ada seorang artis sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat, duduk di samping dia jamaah dari negara lain. Lalu jamaah ini memuji dia. Kata dia, kamu sangat cantik. Tak pakai bahasa apa dia, pokoknya paham lah. Lalu dia tanya, apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Kata artis kita ini tidak Saya pakai hijab hanya waktu umrah ini saja Lalu kata orang dari luar negeri ini Kebetulan dia dari Maroko Bukan karena saya tamat Maroko lalu saya kutip cerita orang Maroko Apakah kamu pakai hijabnya setiap hari? Tidak Saya pakai hijab hanya waktu sedang umroh saja Apakah Allah melihat kamu waktu umroh saja? diam dia. Kata-kata ini terniang terus di kepala dia. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umroh saja? Balik dia ke hotel. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umroh saja? Balik dia ke Jakarta. Apakah Allah melihat kamu sedang umroh saja? Sejak itu tak pernah dibuka dibukanya hijab di rumahnya. Karena pertanyaan singkat Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umroh saja? betapa kata-kata yang singkat masuk ke dalam hati manusia. Nah, orang-orang yang menemukan titik balik hijrah karena peristiwa pendek, menemukan titik balik hanya karena mendengar video pendek, menemukan titik balik hijrah hanya karena ikut menanam jenazah, menemukan titik balik hanya karena mengantar istri pengajian, menemukan titik balik hanya karena masuk ke dalam liang lahat, menemukan titik balik hanya karena ucapan pendek apakah Allah melihat engkau hanya karena sedang umrah saja ini orang yang sudah menemukan titik balik Kalau tidak dijaga Dia akan balik ke titik yang lama Menemukan titik balik susah Balik ke titik yang lama mudah Maka perlu membuat komunitas hijrah Jadi jangan kita marah kalau ada anak-anak muda buat komunitas Mana yang sibuk-sibuk ini kami sedang buat komunitas Fauzan Apa nama komunitasnya? Yuk ngaji yuk. Pendek aja. Itu yang dibuat oleh Ustaz Melik dan kawan-kawan. Yuk ngaji. Pakai seragam. Yuk ngaji. Saya pun dapat baju kaosnya. Anak-anak muda pakai yuk ngaji. Mantap, silakan. Anak-anak muda buat one bike syariah. Yang pakai motor, biker syariah lawan dari biker konvensional. Bagus, apa-apa. Programnya islami, daripada nongkrong tak tentu arah. Ternyata anak muda itu bisa tahajud. Mana buktinya? Bisa mereka nongkrong malam minggu sampai jam 3 pagi. Nongkrong syariah sama nongkrong konvensional. Kenapa tak bisa tahajud? nongkrong nah, jam 3 kenapa bisa? Maka buat komunitas. Jadi jangan salahkan. Kenapa anak muda ini tidak satu saja? Kenapa mesti ada FSRMM? Kenapa mesti ada Irma? Mengapa mesti ada Fodamara? Mengapa mesti ada Ikatan Remaja Masjid Masjid Al Ikhlas, Masjid Al muflisin, Masjid Al Muhsinin, Masjid At Taqwa? Dalam rangka menjaga komunitas hijrah tadi, maka dibuatlah kelompok-kelompok nanti pada saat tertentu akan kumpul bersama. Masjid ini ada pengajiannya. Kajian hadis dengan Ustaz calon Dr. Zulhendri Rais. Kajian akidah dengan Ustaz Hasbullah LCMA. Kajian fikih dengan Ustaz Amri Al. Datang ke masjid. Ustaz tahu dari mana? Saya baca di dinding Selain riwayat hadis, Asmullah akidah, Ustaz Amri Almi Fikri. Anur dekat dari sini kajian fikih keluarga Ustaz Masri Ali Hasan. Kajian fikih kontemporer, masalah campur jantung, masalah donor darah, masalah kornea mata, masalah kontemporer. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah fikih jual beli, utang piutang, gadai menggadai, permodalan, bank syariah. Ustaz Hasbullah, karena dia S2-nya ekonomi syariah, spesialis. Masalah penyakit hati, ria, hasad, sunnah takbur. Dr. Saidul Amin. Masalah tafsir, Dr. Mustafa Umar. Hadir, komunitas ini mesti dijaga di kantor yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, buat. Ini nampaknya kawan ini sudah mulai hijrah. Ayo kita jaga komunitas ini. Pintu masuknya bisa dari tablir, pintu masuknya bisa dari HTI, pintu masuknya bisa dari Muhammadiyah, pintu masuknya bisa dari NU, pintu masuknya bisa dari Salafi, pintu masuknya bisa dari macam-macam, tapi nanti pada akhirnya ngaji, ngaji, ngaji.